Pengajian kita malam ini melanjutkan membaca keterangan kitab Al-Usul As-Salatah yang ditulis oleh beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimallahu taala. Setelah disampaikan oleh beliau tiga kewajiban pokok yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim. Maka selanjutnya beliau mengatakan dalam kitab ini I'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Annal hanifiyata millata ibrahima, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika jami'an nasi wa khalaqahum laha. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa makna Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penggalan kalimat yang disampaikan oleh Syekh yang selanjutnya adalah beliau mengatakan i'lam. Ketahuilah sebagaimana dulu yang pertama-tama disebutkan oleh beliau i'lam, maka yang dimaksudkan adalah ketahuilah berdasarkan ilmu. Karena i'lam itu dari alima ya'lamu artinya adalah mengilmui. Ini juga mengindikasikan, mengisyaratkan kepada kita bahwa beliau tidak menganjurkan kita taklid, tidak tahu ilmu. Islam tidak dibangun di atas taklid, tidak dibangun di atas ikut-ikutan tapi Islam dibangun di atas ilmu wajib bagi kaum muslimin mengikuti ilmu mengikuti Quran dan sunnah di dalam beramal dan di dalam beribadah maka kata beliau di sini i'lam ketahuilah yaitu ketahuilah berdasarkan ilmu arsyadakallahu li ta'atihi Semoga Allah SWT meluruskan anda. Lito'atihi agar anda senantiasa di atas ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Syekhul Islam mendoakan para pembaca kitab ini dan juga yang mempelajari kitab ini dan semoga itu juga doa bagi kita semuanya bahwa beliau mendoakan agar kita diluruskan diarahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk bisa mentaatinya subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah kepadanya. Annal hanifiyata millata Ibrahim yang diperintahkan oleh beliau agar kita ketahui dengan ilmu itu adalah annal hanifiyata bahwa al hanifiyah itu millata Ibrahim yaitu milahnya Ibrahim adalah antak budallah wahdahu mukhlishan lahuddin agar anda itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja dan mengikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruh agama ini itulah yang dimaksudkan dengan agama Al-Hanifiyah Kemudian kepentingannya apa kita mengetahui Al-Hanifiyah ini? Untuk apa kita mengilmui tentang Al-Hanifiyah ini? Syekh Muhammad melanjutkan uraiannya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan dengan itulah yaitu dengan agama Al-Hanifiyah itu jadi masukkan adalah dengan beribadah semata-mata kepada Allah, mengikhlaskan seluruh agama kepadanya, amarallahu jami'an nas. Allah telah menyuruh dengan demikian seluruh manusia. Allah perintahkan yang demikian kepada seluruh manusia. Tidak ada satu satupun manusia yang tidak diperintah oleh Allah kecuali perintahnya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa khalaqahum laha. Bahkan dengan hanifiyah itulah beribadah semata-mata hanya kepada Allah dan mengikhlaskan seluruh agama baginya itulah Allah SWT telah menciptakan seluruh manusia. Untuk itulah Allah SWT menciptakan seluruh manusia. Keterangan beliau ini tidak bersekedar itu pendapat, tidak sekedar statement, tidak sekedar itu penelitian, tetapi penelitian yang dibangun di atas dalil bukan eksperimen, bukan percobaan, tetapi adalah penelitian terhadap dalil yang ada. Maka beliau pun menyebutkan dalil dari apa yang beliau sebutkan. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku telah menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Kata beliau rahimahullah taala melanjutkan beribadah kepadaku itu maknanya ai wa makna ya'buduni yuwahhiduni dan makna ya'buduni beribadah kepadaku adalah yuwahhiduni agar mentauhidkan aku kata beliau rahimallahu taala Para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah SWT Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT Dan juga para pendengar Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya Poin ini disebutkan oleh Syekhul Islam Tentang agama Tauhid Bahwa apa yang Allah SWT perintahkan kepada seluruh manusia agar menegakkan agama tauhid. Agar menegakkan agama tauhid. Lalu apa hubungannya? Bahwa Allah SWT memerintahkan kepada seluruh manusia agar menegakkan tauhid dengan agama yang disebut dengan al-hanifiyah yaitu agamanya Nabi Ibrahim. Ajarannya Nabi Nabi Ibrahim. Apa hubungannya tentang masalah ini? Mengapa Syekhul Islam Muhammad ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala memerintahkan agar kaum muslimin seluruhnya termasuk kita ini mengerti memahami berdasarkan ilmu bahwa kita harus tahu apa itu al-hanifiyah apa itu milah Ibrahim, apa itu ajarannya Ibrahim itu apa. Mengapa beliau memerintahkan yang demikian? Perlu diketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalilan, sebagai kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah bapaknya orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bapaknya orang-orang yang bertauhid. Dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itulah para nabi dan rasul. Termasuk sampai silsilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalur keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Nabi Ismail, kemudian sampai kepada Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim adalah bapaknya orang-orang yang bertauhid. Sehingga ajaran tauhid ajaran mengisahkan Allah SWT dalam beribadah maka adalah ajarannya Nabi Ibrahim Khalil Rahman. Oleh karenanya banyak di dalam ayat Allah SWT memerintahkan termasuk perintahnya adalah agar Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengikuti ajarannya agama Nabi Ibrahim. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Apa yang dimaksudkan? Yaitu dalam hal menegakkan tauhid. Allah SWT menyebutkan di dalam surat An-Nahl. Dia SWT berfirman, "Tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allah SWT menyebutkan surat An-Nahl ayat nomor 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Allah SWT yang berfirman. Kemudian kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Apa itu? Anittabi' millata Ibrahim hanifah. Isi wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW adalah ittabi millata Ibrahim hanifah. Ikutilah ya Muhammad. Milahnya Ibrahim hanifan, yaitu agama yang hanif. Ikutilah ya Muhammad, Milahnya Ibrahim hanifan, yaitu agama yang hanif. Apa agama yang hanif itu? Agama yang hanif berasal dari bahasa Arab al-hanfu. Al-hanfu adalah al-mailu ani syirki ila tauhid. Jadi masukkan dengan al-hanifiyah adalah dari al-hanfu artinya belok meninggalkan kesyirikan menuju lurusnya tauhid. Belok meninggalkan kesyirikan menuju lurusnya tauhid. Itulah milahnya Nabi kita Nabi Ibrahim Khalilur Rahman yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya, untuk mengikutinya. Oleh karenanya di dalam penjelasan tentang masalah akidah al-wala dan akidah al barok kepada siapa kita memberikan loyalitas dan cinta dan dari siapa kita harus berlepas diri dan memberikan kebencian termasuk adalah ajaran tauhid dalam rangka menegakkan tauhid dan memurnikan agama semata-mata untuk Allah bahwa termasuk ajaran tauhid orang-orang yang bertauhid membenci musuh-musuh Allah dan memusuhi mereka. Sebagaimana Allah itu membenci dan memusuhi mereka, maka orang-orang yang bertauhid membenci musuh-musuh Allah dan memusuhi mereka. Tidak lain tidak bukan adalah untuk memurnikan agama yang hanif. Agama yang memang menjauhkan diri dari kesyirikan kemudian semata-mata menuju kepada lurusnya tauhid. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu agar kita semuanya yaitu kaum muslimin dari umatnya Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaih salatu wassalam. akan mengikuti teladan yang baik yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tatkala Nabi Ibrahim berdakwah bersama kaumnya mendakwai orang-orang yang menyekutukan Allah taala dengan sembahan-sembahan mereka. Maka kita diperintahkan bahwa ada teladan yang baik pada diri Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman bersama kaumnya yang mengikuti Nabi Ibrahim tentang apa? Tentang penegakan kalimat tauhid secara khusus bagaimana memberikan loyalitas kepada orang-orang yang bertauhid dan berlepas diri dari orang-orang yang menyutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada teladan yang baik yaitu pada Nabi Ibrahim, Khalilur Rahman dan juga kaumnya Nabi Ibrahim yang setia dengan ajaran beliau salawatullah wassalamu alaihi seperti yang dicontohkan dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu Sungguh telah terdapat bagi kalian uswah hasanah itu teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan kaumnya yang bersama beliau salawatullah wassalamu alaihi. dan yang baik buat kalian yaitu buat kita semuanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dalam hal menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah dalam hal menjauhi kesyirikan dan meninggalkan kesyirikan untuk lurus menuju kepada tauhid semata. Karena Allah SWT mencela Orang-orang yang tidak senang dengan ajaran agamanya Nabi Ibrahim. Allah SWT mencela orang yang tidak senang dengan cara atau tariqah yang pernah ditempuh oleh Nabi Ibrahim dalam menegakkan tauhid la ilaha illallah. Di antaranya adalah menegaskan tentang masalah al-wala dan al-bara. Barang siapa yang tidak senang dengan tariqah yang dulu pernah ditempuh oleh Nabi Ibrahim dalam menegakkan tauhid, maka sungguh dia telah membodoh-bodohkan dirinya sendiri atau dia adalah orang-orang yang sangat bodoh. Dia tidak mengerti tentang hakikat tauhid. Karena sesungguhnya Nabiullah Ibrahim semata-mata adalah menegakkan kalimat tauhid sebagaimana Allah SWT perintahkan kepada beliau salawatullah wassalamu alaihi Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang masalah ini. Pada ayat yang ke-130 Allah Subhanahu berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas solihin dan barang siapa yang dia membenci milahnya Nabi Ibrahim barang siapa yang dia membenci tariqah beragamanya Nabi Ibrahim dalam menegakkan tauhid tidak lain tidak bukan illa man safiya nafsahu dia adalah orang yang telah membodohkan dirinya dia adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai orang yang safi orang yang paling dungu Orang yang tidak senang dengan cara beragama Nabi Ibrahim yaitu menegakkan kalimat tauhid, Allah SWT mengecam mencela mereka bahwa mereka adalah orang yang paling dungu. Bagaimana kalian membenci milanya Nabi Ibrahim yang mengajak semua manusia untuk semata-mata beribadah kepada Allah, lurus di atas tauhid dan meninggalkan semua kesyirikan. Bagaimana kalian membenci ajaran yang seperti ini? Padahal kalian semuanya wahai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu taala dan diperintahkan oleh Allah agar kalian semuanya hanya semata-mata beribadah kepadanya Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalian membenci ajarannya Nabi Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim? Yaitu menegakkan kalimat tauhid dan memerangi kesyirikan. Maka sungguh adalah orang-orang yang telah membodohkan dirinya. Orang yang paling dungu orang-orang yang tidak senang dengan ajaran Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Allah SWT menyebutkan, walaqad istafainahu fid dunya. Dan sungguh kami telah memilih dia itu di dunia. Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan. Sebagaimana nabi-nabi dan rasul yang lainnya, Nabi Ibrahim adalah manusia pilihan Allah tabaraka wa taala. Dan Allah SWT apabila memilih salah satu di antara hambanya, dijadikan nabi atau dijadikan rasul karena dialah yaitu yang dipilih oleh Allah, maka dengan takdirnya Allah dia adalah manusia yang paling baik. Lalu bagaimana Allah memilih Nabi Ibrahim kemudian kalian membenci tariqah yang Allah SWT telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menegakkan tauhid wa innahu fil akhirati laminas solihin dan sungguh Nabi Ibrahim itu di akhirat adalah di antara golongan orang-orang yang solih di antara golongan orang-orang yang solih termasuk di antara teladan yang baik yang Allah SWT perintahkan agar kita mengikuti milahnya Nabi Ibrahim Allah SWT sebutkan dalam ayat yang selanjutnya pada ayat yang 131 إذ قال له ربه aslim قال aslamtu li العالمين alamin Tatkala Allah SWT berfirman kepadanya itu pemerintahkan kepada Nabi Ibrahim aslim berserah dirilah kamu wahai Ibrahim apa yang dimaksudkan dengan berserah diri di sini al-islamu lillahi bitauhid yaitu berserah diri kepada Allah SWT dengan tauhid itu makna berserah diri makanya sebenarnya makna Islam adalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman ini. Mengapa Islam adalah agamanya disebut dengan Islam? Karena Islam adalah mengajarkan agama tauhid yang mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim. Yaitu al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah SWT dengan tauhid. Itulah ajaran Nabiullah Ibrahim. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, itu qala lahu rabbuhu aslim." Dan kalau Rabbnya berkata yaitu kepada Ibrahim, "Aslim." Berserah dirilah kamu ya Ibrahim. Kala Nabi Ibrahim kemudian menimpalinya, Aslam tuli Rabbil alamin." Aku telah berserah diri kepada Rabbul alamin. Berarti Nabi Ibrahim mengatakan, "Aku telah berserah diri dengan tauhid." Yaitu aku semata-mata beribadah kepada Allah SWT. Dan kami tinggalkan yaitu semua bentuk kesyirikan. Untuk siapa itu semuanya dilakukan? Li Rabbil Alamin. Yaitu untuk Rabb seluruh selain, yaitu sekalian alam. Masya Allah. Begitulah Nabiullah Ibrahim. Di dalam menegakkan perintah Allah SWT untuk menegakkan agama Tauhid. Bahwa dia SWT memerintahkan kepada Nabi Ibrahim agar berserah diri dengan tauhid dan Nabi Ibrahim pun menjawab berserah diri dengan agama tauhid semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Pada ayat yang 132 Allah SWT menyebutkan tentang bagaimana wasiatnya Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Kepada anak-anak keturunannya. wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa dan Ibrahim berwasiat dengan ajaran Hanifiyah kepada putra-putranya Ibrahim berwasiat dengan agama Hanifiyah, yaitu agama yang meninggalkan syirik untuk lurus menuju tauhid. Kepada anak-anaknya, wa Yaqub dan Nabi Yaqub pun sama. Berwasiat kepada putra-putranya dengan wasiat agama Hanifiyah, yaitu agama yang meninggalkan kesyirikan untuk menuju lurusnya tauhid. Perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, siapa yang bisa berwasiat dengan wasiat akidah tauhid? harus manusia-manusia yang setiap hari mementingkan akidah tauhid. Yang seruan dakwahnya akidah tauhid. Yang hari-harinya sibuk dengan tauhid. Memerangi kesyirikan. Maka mereka-mereka itulah yang berwasiat kepada putra-putranya, kepada generasi mendatang dengan wasiat akidah tauhid. Makanya para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT kalau kita melihat sejarah yaitu orang-orang yang solid dari zamannya para sahabat, pewarisnya para nabi, kemudian zamannya para tabiin, para tabiut tabiin, para imam-imam, bagaimana di akhir-akhir masa hayat mereka? Apa yang diwasiatkan oleh mereka? Mereka senantiasa berwasiat akidah tauhid. Pegangilah iman, pegangilah tauhid. Pegangilah akidahnya Sunnah wal Jamaah. Mengapa demikian? Karena yang dipentingkan, yang senantiasa digauli, yang senantiasa dia itu menyibukkannya adalah akidah tauhid. Maka dengan demikian, orang-orang yang setiap harinya seperti itu akan dimudahkan oleh Allah SWT menutup kehidupannya dengan akidah tauhid, masya Allah. Dan ini telah disebutkan Allah SWT di dalam Al-Quran, bagaimana wasiatnya para nabi dan rasul kepada putra-putranya, termasuk Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub, mewasiatkan kepada putra-putranya. Tidak berwasiat tentang yang lain-lain. Tidak berwasiat tentang hartanya, tidak berwasiat tentang kekayaannya, tidak berwasiat tentang harta warisnya, tetapi berwasiat tentang akidah tauhid. Begitulah para ulama mereka berwasiat tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena hari-hari kita tidak ada yang menyelamatkan kecuali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di mana banyak sekali ajaran-ajaran seruan-seruan untuk kita mengikuti apa-apa yang disuruhkan oleh setiap orang yang menyeru. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Maka para ulama ketika mereka itu menjelang wafatnya wasiatnya kepada keluarganya, kepada murid-muridnya, kepada jamaahnya adalah pegangi akidah al-sunnah wa Jamaah. Alaika bil jamaati. Aku wasiatkan kepada kalian semuanya agar kalian berpegang teguh dengan al jamaah yaitu jamaahnya kaum muslimin. Akidatan wa ibadatan wa muamalatan wa sulukan wa akhlaqan. Pegangi semuanya akidah al-sunnah wa Jamaah, ibadah al-sunnah wa Jamaah, muamalahnya, adab tata keramanya, akhlaknya, semuanya pegangi yaitu dari al-sunnah wa Jamaah. Karena setiap hari mereka sibuk dengan akidah al-sunnah wa jamaah. Setiap hari mereka sibuk untuk memerangi orang-orang yang tidak senang dengan akidah al-sunnah wa jamaah. Maka Allah berikan taufik memudahkan kepada mereka-mereka untuk bisa menutup akhir hayatnya dengan dengan wasiat akidah al-sunnah wa jamaah. Dan itu tentu adalah akhir kehidupan yang yang baik. Akhir kehidupan yang baik Seolah-olah Allah SWT itu telah menunjukkan kepada dia. Kemana muaranya orang yang seperti ini? Karena Rasulullah telah menyebutkan dalam, dalam hadisnya, Inamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang itu, dilihat dari penutup kehidupannya. Apabila di penghujung kehidupannya dia wasiatkan akidah tauhid menunjukkan bahwa setiap harinya yang dia itu adalah memang bergumul dengan akidah tauhid. Apabila dia setiap harinya yang dipentingkan adalah akidah tauhid, maka Allah berikan taufik kepada dia untuk bisa mendapatkan khatimatul hayah, yaitu penutup dari kehidupan dia adalah dengan akidah tauhid. Dengan akidah tauhid. Begitu pula yang Allah SWT sebutkan Fa'amma man a'ta taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Orang yang dia beriman bertakwa, dia membenarkan ganjaran yang Allah janjikan nanti di akhirat. Apa-apa yang dia bahas yang menjadi obsesinya adalah itu, iman, takwa, beriman dengan apa yang dijanjikan Allah SWT yaitu di dia di akhir. Dia berbuat hari ini untuk mendapatkan pahala kelak dia di akhir. Dia korbankan hari ini untuk mendapatkan ganjaran yang lebih baik yaitu dia di akhir. Fasanu yassiruhu lil yusra maka kami akan mudahkan dia kepada kebaikan-kebaikan yang Allah akan berikan yaitu ganjaran berupa surga, kenikmatan-kenikmatan di kubur dan kemudian-kemudian yang lain. Allah SWT akan berikan kepada dia kemudian-kemudian mendapatkan hal-hal yang mudah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman berwasiat kepada putranya dan juga Nabi Yakub pun berwasiat kepada putranya. Perlu kita ketahui Nabi Yakub anak keturunannya adalah para nabi. Nabi Yakub anak keturunannya adalah para para nabi. Ada Nabi Yusuf, kemudian yang lainnya dari saudari Nabi Yusuf dan juga anak keturunannya Nabi Yakub yang itu adalah para para nabi. Apa wasiatnya? Ya baniya. Wahai anak-anakku. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih buat kalian agama. Allah telah pilihkan agama buat kalian. Ini yang memilih agama ini Allah. Dan Allah pilihkan buat kalian. Maka wasiat kami, wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putranya, fala tamutunna. Maka janganlah kalian semuanya mati. Illa melainkan wa antum muslimuna dalam keadaan kalian berserah diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid. Kecuali kalian harus berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Maka mantilah kalian yaitu di atas tauhid. Karena inti ajaran yaitu agama Nabi Ibrahim adalah ajaran tauhid. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan al-istislamu lillahi tauhid berserah diri kepada Allah swt dengan dengan bertauhid. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat-ayat yang lainnya yang intinya bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kita agar menteladani yaitu Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Semata-mata karena Nabi Ibrahim berjalan di atas agama tauhid yang diajarkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mengikuti ajaran tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang juga diteladankan oleh Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Oleh karena itulah para bapak para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala mementingkan masalah ini. Beliau sebutkan ini dalam sub atau dalam pasal sendiri pembahasan tentang pentingnya kita mengerti dan memahami berdasarkan ilmu agama hanifiah yang dibawa oleh Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman Ali salatu wassalam. Bahwa kita harus mengerti apa itu yaitu agama tauhid. Agama hanifiah yang diajari oleh Nabiullah Ibrahim itu seperti apa? Kita harus tahu. Kata Syekhul Islam mengatakan inti dari agama Nabi Ibrahim yaitu milah hanifiah itu adalah anta budallah wahdahu din Agar kamu semata-mata beribadah kepada Allah. Jadi kita diperintahkan beribadah. Dan ibadah yang kita lakukan harus semata-mata untuk Allah. Mukhlisan din dengan kita ikhlaskan semua agama ini kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah yang menjadi titik inti paling pokok dari ajaran Nabiullah Ibrahim Khalil Rahman yang disebut dengan agama Al-Hanifiyah. Oleh karenanya kita wajib mengerti, wajib mengetahui mengapa Allah perintahkan kita agar meniti jalannya Nabi Nabiullah Ibrahim, mengapa Allah perintahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga agar mengikuti yaitu milahnya Nabi Ibrahim. Mengapa Allah jadikan Nabi Ibrahim adalah sebagai teladan yang baik buat kita semuanya? Karena Nabi Ibrahim adalah ajarannya tauhid ini. Berarti kita harus mengikuti ajaran tauhid beribadah semata-mata hanya kepada Allah dengan ikhlas dan seluruh agama ini kepadanya subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, disebutkan oleh Syekhul Islam bahwa perintah bertauhid adalah perintah Allah kepada seluruh manusia. Bahkan perintah bertauhid adalah perintah sekaligus sebagai hikmah bagaimana Allah sudah menciptakan manusia adalah agar manusia semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada poin yang penting tentang masalah ini. Yang pertama, perintah Allah SWT yang pertama. Yang pertama kepada manusia adalah bertauhid. Dan Allah SWT menyebutkan tentang masalah tauhid ini dengan sebutan ibadah. Sebagaimana disebutkan di dalam pendalilan Syekhul Islam pada apa yang perlu nyatakan di sini, milahnya Nabi Ibrahim adalah tauhid, tetapi pendalilannya beliau tentang ibadah. Syekhul Islam menyebutkan dalil tentang masalah milah Ibrahim yang kita wajib mengikutinya yang kita diciptakan oleh Allah adalah untuk hikmah itu, hikmah mila Ibrahim, tetapi dalil yang beliau sampaikan adalah qala Allah taala Allah Subhanahu berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dalilnya adalah tentang apa? Ibadah. Agar manusia beribadah kepadaku. Ternyata saya Islam menafsirkan makna ya buduni yuwahiduni belum menyebutkan bahwa makna buduni agar manusia beribadah kepadaku itu asli maknanya adalah yuwahiduni agar mereka mentauhidkan aku dalam ibadahnya. Agar mereka mentauhidkan aku di dalam ibadahnya. Para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT itulah yang disebutkan dalam Abdullah ibnu Abbas. Radhiyallahu anhu turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran dari kalangan para sahabat. Belum mengatakan tentang masalah ini wa kullu mawdi'in fil Qur'ani u'budullaha fama'nahu wahidullah. Dimanapun anda dapati, dalam ayat di surat manapun anda dapati, yang makna ayat itu adalah ubudullah ibadalah kalian kepada Allah, famaknahu maka makna dari kata tersebut adalah wahidullah. Tauhidkanlah Allah. Tauhidkanlah Allah. Abdul bin radhiyallahu taala anhu. Dengan demikian ayat ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Benar kalau dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi wa makna ya'buduni wahiduni. Makna agar mereka beribadah kepadaku adalah agar mereka mentauhidkan aku. Itu poin yang pertama, bahwa perintah Allah yang pertama kepada manusia adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah mereka. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala meninggikan perintah tauhid ini agar beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak menyekutukannya. Ditinggikan yaitu kedudukan perintah beribadah semata-mata untuk Allah Tabaraka wa taala. Di antaranya adalah perintah yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama kali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah perintah ibadah. Sebelum perintah yang lainnya. Sebelum perintah yang lainnya. Coba nanti dilihat di Al-Qur'an. Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas dibaca. Yang Allah perintahkan pertama kali Allah menyebut kata perintah dalam Al-Quran adalah tentang ibadah. Itu tentang tauhid. Di dalam surah Al-Fatihah tidak ada yaitu Allah perintah di dalam surah Al-Fatihah. Semuanya adalah tidak ada perintahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak ada perintah dalam surat Al-Fatihah. Masuk surat Al-Baqarah. Nanti teliti baca dari awalnya surat Al-Baqarah sampai panjenengan semua mendapati kata perintah yang pertama dalam Al-Qur'an. Kata pertama perintah Allah SWT terhadap manusia, terhadap seluruhnya adalah perintah beribadah kepada Allah semata-mata. Dalam surat Al-Baqarah nomor 21 Allah SWT berfirman, "Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum." wahai seluruh semuanya manusia. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian itu kepada Allah Taala. Sebelum itu tidak ada kata perintah. Di dalam Al-Quran tidak ada kata perintah sebelum itu. Hanya u'budu rabbakum. Kata Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu, perintah beribadah kepada Allah maknanya adalah tauhidkanlah Allah. Berarti perintah yang pertama dalam Al-Quran adalah beribadah yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sebutkan kata kerja yang pertama di dalam Al-Quran, melainkan kata kerja ibadah. Melainkan kata kerja ibadah. Disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama-pertama ada kata kerja adalah kata kerja ibadah. Yaitu kana na'budu wa kana nasta'in. Menunjukkan bahwa amalan fiil perbuatan yang pertama yang Allah puji, yang Allah SWT kehendaki pada seluruh manusia adalah ibadah. Sehingga Allah sebutkan untuk kali yang pertama fiilnya adalah ibadah. Meskipun para jamaah yang dirahmati Allah SWT, tadabur seperti ini, penelitian seperti ini, adalah penelitian-penelitian yang menambah yaitu hikmah dari keluasan yaitu ilmu. Tetapi penting untuk diketahui agar kita semuanya mengerti bahwa pokok-pokok dari ibadah adalah sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu ada keterangan-keterangan yang lainnya yang menjadikan bahwa ibadah adalah termasuk perkara yang paling utama dan pertama yang Allah perintahkan. Di antaranya bahwa tugas yang pertama dan paling utama para rasul adalah untuk menyeru umat beribadah kepada Allah SWT semata-mata dengan ikhlas. Tugas yang pertama dan paling utama para rasul agar menyuruh seluruh manusia beribadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agamanya kepada Allah Tabaraka wa taala dan meninggalkan kesyirikan seluruhnya. Itulah yang Allah Subhanahu perintahkan kepada seluruh rasul yang Allah Subhanahu utus kepada seluruh manusia. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan demikian maka kita mengerti mengapa tatkala Allah SWT perintahkan kepada kita agar kita menteladani beragamanya Nabi Ibrahim adalah agar kita itu memahami bahwa Nabi Ibrahim mengajarkan agama tauhid semata-mata mengajak kita beribadah kepada Allah SWT saja dan tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu pun. Kemudian yang selanjutnya insya Allah kita akan bacakan pada pertemuan yang akan datang sekitar masalah api itu ibadah. Setelahnya nanti akan apa? Kita pahami juga apa itu tauhid. Dan itulah inti dari pembahasan milah Nabi Ibrahim yaitu agar kita beribadah kepada Allah dengan tauhid. Berarti kita harus mengerti apa itu ibadah dan apa itu tauhid. Insyaallah taala kita akan sampaikan pada pengajian kita di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. wa salawatullah wa salamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin